tidak sumbang dalam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pendengar dan pecinta Radio KM Indonesia Jakarta, syukur Alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus pembimbingan membaca Al-Quran. Kita masih dalam surah Al-Hasr. Bisa dilihat surah ke-59 ayat ke-18 ya. Di inayah bisa dilihat inayahnya jilid ke-10 ya. Jilid ke-10 ada di halaman 46. Alhamdulillah ibu dan bapak sudah memiliki buku-bukunya tapi ya itu jarang dibuka ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai kita buka-buka kembali. Baik, eh, surah ini dari maknanya al-hasr adalah maknanya tentang pengusiran. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa surat ke-8 Al-Anfal ini turun waktu perang Badar. Sedangkan surah ini, surah Al-Hasr ayat 59, turun pada waktu perang Bani Nazir. Ini orang-orang Yahudi yang diperangi oleh Rasulullah karena ulahnya mereka. Dalam ini juga nanti diungkapkan bahwa dalam strategi perang membakar pohon kurma, menebang sebagian itu diperkenankan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah orang-orang Bani Nadir Yahudi ini pada marah. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana Anda ini katanya nggak boleh merusak, nggak boleh ini, tapi Anda tebangin pohon-pohon. Turun ayat ini ya, surat ini. Jadi diperkenankan. Apa saja di ayat kelima itu kan? Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik-milik orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atasnya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena dia hendak memberi, memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Kemudian di surah ini juga ada gambaran nanti selain kaf, orang kafir Yahudi, eh, kemudian juga nanti ada orang munafik. Orang munafik menyatakan, ya sudah kalau seperti itu saya ikut kamu, wahai Badi Nazir. Saya akan memerangi orang-orang Islam. Tapi ternyata orang munafik itu bohong gitu ya, pendusta. Nah ini. Kemudian diingatkan dalam surah mulai surah ayat 18 ini kita untuk bersiap diri untuk apa yang akan kita lakukan besok. Itu kemudian kita jangan melupakan Allah. Nah di sini perintah-perintah Allah ya. Apa larangannya, apa perintahnya dilaksanakan. Perintahnya, larangannya ya dicegah ya. Baik, surah eh, Al-Hasr, sudah ke-59. Ini tajwidnya dilihat ya. Kita coba penerapan tajwid. Jadi selain lagu, tajwid, tahsin juga terjemah perkatanya dilihat kembali. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya amatu bi ketemu alif jadi mad jaiz munfasil. ya. Ya ayyuhalladzi zinya matobi'i. Ya ayyuhalladzina a badal ya ayuhalladina amanu tuh matobi ya, tapi yang tidak jadi panjang kenapa karena setelah matobinya ketemu huruf bertasdid makanya di atas wawunya tidak ada sukunnya ya ayuhalladina amanu Takullah Takullah langsung masuk ke lafad Allah jadi matobi tidak dipaca panjang kalau lima hal satu ketemu alif lam komariah dua nya ketemu alif lam samsia bertemu lafad Allah nih wattaqullah bertemu huruf bertasdid amanut nah ini dan bertemu huruf mati har itu matobinya tidak dibaca panjang jadi kosar jadi pendek wattaqullah lafaz Allahnya dibaca tebel karena sebelum lafaz Allah ada huruf berbaris dhammah wattaqullah wattaqullah wattaqullah wal wal hukum lamati idhar wal tan ikhfa wal tanzur wal tangzur. Roknya tafkhim karena sebelum rok mati ada huruf berbaris di atas. Wal tangzur nafsun, nafsun jadi nafsum. Itu idgombi gunah. Tumatain ketemu mim. Nafsum ma matubi'i ma qaddamat hamas li'ghad. kalah kubro ya. Karena dihentikan. Kubro yang kabir wa tuh wa wanya jadi enggak panjang dan memang itu bukan pemanjang alif di situ alifnya hamzah hamzah wasal taqullah lafaz Allahnya dibaca tebal tafkhim karena sebelum lafaz Allah barisnya di atas taqullah in guna ada berapa huruf guna ada dua ya innallaha tuh innallaha lafaz Allahnya dibaca tafkhim tebal karena sebelum lafaz Allah ada baris di atas Jangan innalaha, innallaha khabirun, khabirun jadi khabirum. Domah ketemu ba iklab. Ya khabirum bima matabi'i ta'malun mad arid lisukun. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu wahai alladzina ya orang-orang yang amanu mereka beriman. ittaqu bertakwalah kepada siapa? ittaqallah bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur dan hendaklah memperhatikan nafsun jiwa. Nafsun itu bisa bermakna diri, bisa bermakna seseorang. Maqaddamat apa yang ia telah perbuat liqad untuk hari esok. Ini ya. Kan ada nah itu sama godin, anda di paruh hari Ramadan, hadis nanti paruh nilai taala itu kan untuk ada kalau diniatkan. Wattakullah dan bertakwalah kepada Allah. Wanya dan ya. Wattakullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah khabir maha mengetahui bima ta'malun terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Ta'malun. Ta Tuh, mad arif disukun. Kemudian di halaman ke-47 inayahnya dilihat ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri mereka itulah orang-orang yang fasik gitu ya wala wanya jadi kosar lanya matobi'i wala taku kunya matobi'i nu matobi'i mad asli sami bae serba bae Ka, kaknya matobi itu, tapi tidak jadi panjang karena ketemu alif lam tuh. Jangan dibaca wala takunuka. Wala takunukal. Nyamber. Wala takunukalladzina nasullaha. Kalladzi matobi ya. Nanya kosar. Kalladina nasallaha lafad Allahnya dibaca tebal, tafkhim. Karena sebelum lafad Allah ada huruf yang berbaris di atas. Nah. Nasallaha fa'ansahum. Fa'an ikhfa'an dan mati ketemu sin. Fa'ansa sanya beda asli. Sahum mimati ketemu alif hid hukum mimati. Ang ikhfa ang pusahum mimati ketemu alif idhar ulai Madu wajib mutasil ulaika humul alif lam komariah humul fasiqun mad arid lis sukun wala wala takunu dan janganlah kamu adalah kalladzi seperti kaknya listas dia seperti orang-orang yang nasallah mereka lupa lupa nasallah mereka lupa lupa Allah fa ansahum lalu Allah menjadikan mereka lupa anfusahum ya dari mereka mereka lupa pada diri mereka sendiri ulaika mereka itulah humul fasikun termasuk La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Iyalah ya masa sama. Beda. Ini penegasan. La yastawi tidak sama. Ashabun nar penghuni api neraka. Api. Ya, wa ashabul jannah dan penghuni surga Ashabul jannah, penghuni jannah, surga, humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini di atas gunung pasti kamu akan melihatnya tunduk dan terbelah dari karena takutnya kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir. Lau sekiranya anzalna kami turunkan. Allah ini ya. Hazal Quran, Quran ini. Ini Quran, Quran ini. Ala jabal. Atas gunung. La ra'aitahu pasti kamu melihatnya, melihat gunung itu. Khosian, gunung itu tunduk, mutasaddian, terpecah, terbelah. Min khosyatillah, min dari huruf jar itu kan, min khosyatillah, dari takutnya kepada Allah. Watilkal amsal, dan itu al-amsal perumpamaan. Nadribuha yang dibuat, kami buat kata Allah, linnas untuk manusia. Apa tujuan perumpamaan itu? la'allahum yatafakkarun supaya mereka berfikir. Ini ini ayat tiga ayat terakhir di dawam ya. Ta'ud kemudian ini. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tiada Rabb selain Allah. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Huwa, dia. Dia siapa? Huwallah, dia Allah. Alladhi la ilaha illa. Alladhi yang. La ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan. Illa, kalau dibaca ilah, ke salah. Jadi tiada Tuhan ke Allah bukan tiada Tuhan selain kecuali itu ya di sini jangan jangan ilah dibacanya ilah Wallahu alladhi la ilaha illa tiada tiada Tuhan ya. Dialah Allah alladhi la ilaha illa. Ya, huwa dia, wallah dialah Allah alladhi la ilaha illa huwa. Alladhi yang la ilaha tiada ilah, tiada Tuhan illa kecuali dia, huwa dia Allah. Allah huwa alimul ghaib, alimu yang mengetahui al-ghaib, hal yang gaib wasyahadah dan yang nyata. Huwa dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Gitu ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi Amma Yushrikun Dialah Allah yang tiada Rob, tiada Tuhan selain dia Allah, dialah Allah sebagai Al-Malik, Raja, ya. Yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha, maha mengaruniai keamanan, yang Maha Pemelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala kebenaran. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Halaman 50, inayahnya dilihat, Huwa, Wallah, dialah Allah. Alladhi yang. Kalau alladhi yang, kalau alladina orang-orang yang ini sebagai penyambungnya. Huwallah dialah Allah alladzi la ilaha illa yang ya la ilaha tiada Tuhan tiada orang illa selain huwa selain dia Allah. Allah adalah Al-Malik, Raja, Al-Quddus, Maha Suci. Assalam, Maha Sejahtera. al Mukmin yang mengaruniai keamanan. Al-Muhaimin yang mengawal atau Maha Pemelihara, Maha Pemelihara. Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Jabbar, Maha Kuasa, Al-Mutakabbir yang memiliki segala kebesaran. Subhanallah, subhanallah, Maha Suci Allah. Amma ini asalnya dari an dan ma. Anma dari apa? Yushrikun yang mereka persekutukan. Wallahu al khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Huwa dia, wallah dialah Allah al-Khaliq. Allah adalah yang Maha menciptakan, al-Bari yang Maha mengadakan, al-Musawwir yang membentuk rupa. Lahu baginya, bagi Allah al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Asmaul Husna ya 99. 100 kurang 1 Yusabbihulahu bertasbihlah kepadanya kepada Allah ma fis samawati wal ar. Apa yang ada di langit, fis samawat wal ar dan di bumi. Wa huwal azizul hakim dan dialah Allah al-aziz yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana. Itu ya, selesai ya. Terjemah perkataannya diulang-ulang lagi nanti. Itu insyaallah. Ada beberapa hadis yang mengungkapkan siapa yang hafal Asmaul Husna ya amal-amalannya itu jaminan masuk surga. Dalam hadis ada diungkapkan inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'aina isma mi'atun illa wahida man ahsaha dakhalal jannah wa huwa witru yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama alias 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitung-hitungnya, mengamalkan, mendawamkan, niscaya masuk surga. Nama-nama Allah ini dia witir dan menyukai yang witir, yang ganjil. ya Salat witir kan ada. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, Man kola hina yus, yusbih, eh, ya, yusbihahu salasa marrat, marratin. A'udhu billahi s-sami'il alim minasyaitanir rajim. ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحسر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ini Rasulullah telah bersabda barang siapa yang mengucapkan doa ini doa ah, maksudnya tadi ta'awud itu boleh pakai minasyaitonir rajim atau billahi samiil alim rajim. Kemudian hmm, ya, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, kemudian membaca tiga ayat dari terakhir surat Al-Hasr tadi. Dari mulai Allah itu, maka Allah memerintahkan kepada 70 ribu malaikat untuk memohonkan ampun baginya hingga petang hari. Dan jika dia mati di hari itu, maka dia mati sebagai syahid. Dan barang siapa yang mengucapkannya di kala petang hari, maka ia memperoleh kedudukan yang seperti itu pula. Itu, wallahu alam. Baik. Untuk kelas C ya hari ini kami berikan kesempatan. Jadi kita tahu apa yang kita baca, paham yang kita baca walaupun mungkin tidak sejeli ahli mufassir ya, ahli tafsir kita. Kita pakai mempergunakan tafsir Ibnu Katsir, fi Zilalil Quran, tapi tentu uh, kita hanya sebagai awalan aja, awalan pengenalan bahwa apa yang kita baca kita tahu maknanya secara umum. Di 85904785 kami berikan kesempatan surah Al-Hasr ya untuk kelas C. Yang kelas B-nya besok adalah kita sudah memasuki surah hmm, Al-Maun ya. Dipersiapkan untuk kelas B-nya. Hari ini untuk kelas C-nya ya, silahkan. Mau kori boleh, mau lagu salat boleh. Kalau lagu salat kan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله <coughs> واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Ini ayat tiga ayat terakhir yang tadi ya. ta'awud kemudian ayat terakhir ini. Tiga ayat terakhir. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi rahmanur rahim. alladhi la ilaha الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الأزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Baik, ya silahkan 85 90 4785 Untuk kelas C ya, yang lancar, yang mahir Yang belum mahirnya besok Jadi satu hari C, satu hari B Saya pilihkan surah-surah Setelah ini nanti kita Al-Mu'min ya Kita akan hmm, belajar lagu Eh, Eh, dikit-dikit lagunya bukan lagu kori, lagu sekedar tidak sumbang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Waalaikumsalam gitu dong. Ujungnya dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ibu. Belajar Pak Ustaz ya. Enggak. أعوذ <clears throat> billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد Bagus jangan nape ya <laughs> Ini ada yang sebentar Surah Al-Hasr surah 59 ayat 18 Jangan nape Nih Iya lagunya lagu salat aja kalau lagu kori kan dari awal dulu. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur Jangan naf. Nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafs ثم قدمت لغد واتقوا jangan watakullah nyamber wattaqullah الله خبير بما تعملون lepas الله innallaha khabirun bima ta'malun. Gitu terus. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Jangan ang. Ang. Ang. Bibirnya agak mingkem sedikit. Ang bunyi M ya. Iya. Ikhfa tetap. Ya. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ولا تكونوا كالذين ولا تكونوا Oh, iya. sama Betul gitu. ولا تكونوا كالذين نسوا Jangan eh, baca eh, ininya Ibu udah bagus, ya. tapi jangan diindet-indet. Yeah. Wala tengkonangan. <laughs> Itu wala takunu wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum Bisa nangis atau Quran apa gunung aja ya. yang segitu kokohnya retak hancur. <clears throat> Hati manusia kok enggak? Gablek banget ya. Coba yuk. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Masih ang aja ya. Iya Ustaz ya. Ang bibirnya Ang. dimingkemin. أنفسهم Gitu. Ya. Ula ulaika humul fasiqun. أولا أولئك هم الفاسقون Tinggi. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. لا يستوي أصحاب النار Nanya وأصحاب jangan kepanjangan. Eh, الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو Jangan Lau. lau atau لو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله lau, jangan lao. لو لو ya <coughs> iya. Enggak lah yau, lau. <laughs> lau, lau. Lau, roti lau kan <laughs> ada dulu. Lau, lau an. لو أنزلنا هذا Jangan kepanjangan. Lau anzalna hazal Lau anzalna hazal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu Iya betul. <laughs> Jangan eh eh melulu atau jangan pakai eh <laughs> salah salah udah jadi ustazah di depan umum salah sedikit eh eh eh, eh. jangan latah. <laughs> Nah, udah. Panjang tadi berarti di mana ya? Oh kepanjangan. Iya. Eh, sampai di mana aja ala jabal boleh. Ada so, ayatan itu. Boleh. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته Dan nanti dari ala jabalin lagi boleh Iya. dibagi dua. <clears throat> لو أنزلنا على لو أنزل هذا السورة إيه. آه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على على <laughs> على جبل لرأيته خاشئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون tinggiin sedikit boleh. وتل وتلك الأمثال نضربها لن Ha gitu. وتل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Bagus terus. هو الله الذي لا إله إلا هو Boleh lagu itu atau tinggi lagi? هو Eh, kan manja itu harusnya sampai lima, tapi kalau lagi lagu nggak apa-apa, tambahin dikit asal jangan kebanyakan. Huwallahulladzi nurut. Enggak kuat. Eh, makanya agak buru-buru di situ. Nih. Iya. Alimun alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Cepetin sedikit. Ah, iya. Jadi sampai. Alimul ghaibi wasyahadati Jangan jangan kepanjangan. Iya, Sama tabiinya. Jadi, ah. jadi nih. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم Ujung kan mau habis. Iya. Panjang-panjang dikit sekuatnya. Im sampai kuat aja. Iya, iya. Iya. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم Bagus. Terus. هو الله Itu boleh. Ya. La-nya ditekan seperti ini. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Bisa nangis atau kalau ini kan ini kan tentang Allah. Ah, ya, Allah, ini asmaul husna di sini Allah Rabbi. Ya. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Kurang kurang nyekoknya. La هو الله الذي هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Matobinya jangan kepanjangan. Jadi napasnya agak kepencet. Gini. الملك ال- الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر Itu agak cepat sedikit. Karena memang kosar umumnya kan. Iya. Mad tobi'inya madnya sekedar aja. Ya. <coughs> Yuk. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون سبحان سبحان الله سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور مصور إيه؟ <coughs> هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى Bagus itu juga. Tapi kalau mau diklik lagi di asmanya lebih enak lagi. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى Gitu. هو الله الخالق البارئ المصور والله <laughs> هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. Gitu boleh. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Allahu Akbar kan salat ini mah ya. Ya. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Minimal ayat terakhir dihafalin. Ya, Baca Ustaz. pagi dan petang ta'awud terus ini kan tadi Ah. ada 70 ribu malaikat ya, memintakan ampun. Ya, Allah ya Rabbi ya. Insyaallah. Ah, makasih Pak Ustaz ya. Iya. Masih banyak yang salah. Nah, enggak lah, belajar sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> ya kelas C ya hari ini ya, yang kelas B-nya besok. Jangan maksain. Besok kan ada besok uh, Al-Maun, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu أرأيت الذي يكذب بالدين sama lagu juga untuk kelas B-nya ya. Untuk kelas C-nya surat-suratnya dipilihkan yang panjang-panjang. Oh iya, jangan lupa ini ya. eh, kita kan sudah belajar tahsin. Eh, fotokopinya kan sudah si ibu dan bapak miliki. Ya, Kita sudah ke RAL ya. Coba ya, dua lembar mah. Sebelum saya terima telepon. Zazi زورا زنزتنا minal muzni mazizan zaniza Zal Sekarang ro Rori rubar Rori rubar Ruror Ronnya jadi ketemu ro Nun mati jadi idgom bila guna Ruror rani rorna minal murni mari rorani ro Zai sekarang Zazi zubaz زازي زوبز زو زنزن ززن من المذن مزي زنزن زا سن ساسي بس سوسن سن سوسن سن من المسن مسي سن سن سا شن شاشي شوبش شوشا شنششن من المشن مشيشا شنشا فهمت يا besok sod. Ya, dilatih. Us, bagus sekali nih. Belajar lagu, belajar makhraj. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya, siapa ini? Halo. Iya, ah capek dah. <laughs> Dengarnya di radio ibu, bapak ya. Jadi kalau mau masuk, dengarnya suaranya di radio. Kalau di gagang telepon, suara saya nggak kedengeran. Udah dibilang dari dulu ya. Tapi karena ibu mungkin baru, nggak apa ya. Karena kalau nggak tahu kan mau bilang apa, orang nggak tahu. Jadi uh, masuk, dengar suaranya di radio. Tapi jangan kenceng-kenceng. Kalau kenceng-kenceng nanti ngejuit fitting. Pakai pakai earphone enak mah ya. Ini saya nggak pakai earphone. <clears throat> Jadi lagunya lagu kori boleh lagu sholat aja lah ya kalau kita mah karena untuk target ke Korima ada Bayati ini ada macam-macam Soba macam-macam ya dan harus kuat <clears throat> suaranya saya nggak kuat kalau untuk tinggi-tinggi ya jadi sekedar e, kalau kita baca Quran tidak tidak sumbang jadi kalau jadi imam didengarnya agak enak gitu Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Syekh. Ibu siapa ini? Ibu Lucia. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Silahkan mangga. Kutan ya Pak Ustaz. Ya. Dari ayat 18 lagi ya, surah Al-Hasan. A'udhu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru-buru. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal wal tanzur wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha Sambil ambil lepas dulu, kayaknya masih ngegeter begitu. Gitu. Nah, ah, tenang aja. <clears throat> nah, napasnya agak di, diatur, jangan terburu-buru. Wattakullah. Ya. Inna Innallaha khabirum bima ta'malun. Inna Innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Jangan ragu, udah bagus ibu. Boleh tinggi, boleh boleh rendah. Wala takunu wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ya. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون Boleh lagu itu, boleh juga gini. Ula <clears throat> ulaika humul fasiqun. أولئك هم الفاسقون Ini agak tinggi. لا يستوي لا يستوي أصحاب عشان العصر لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله kalau kuat kalau nggak kuat sampai la boleh لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا مصدعا متصد متصدعا كتنجالا خاشئا خاشئا متصد خاشئا متصد متصد متصد Mutasad. Khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Fatilkal amsalu nadribuha. Jangan nad. Dot. Dot. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال Nob, نضرب nob. Nob. Nob. Hmm, Bot, bukan bukan dal. Nob, ya. Nob. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Terima kasih Ibu. Sadaqallahul azim. Subhanallah Pak Ustaz. Jadi saya sedih. Ya. Ingat harus Mekah jadinya iya, Pak. ini enak iya. sekali bacaan ini bukan hanya enak, maknanya juga hmm. ya kamu jangan melupakan Allah nanti Allah lupa lo sama iya, kamu iya, ya kan? Maaf baru belajar Pak saya ya, mau malam. Pak. Oh malam alhamdulillah ada lubayan bagus. Baik, terima Maaf, ya, kasih ya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu. Mualaf sudah ke haji. Banyak yang belum ke haji. Saya aja belum ada panggilan. Semua panggilan kok bukan uang ya. Banyak uang belum panggilan mah enggak bisa. <clears throat> Doakan semuanya biar kita bisa haji minimal seumur hidup sekali gitu kan. Itu yang bisa tiap tahun bagus. Ih, saya mah ke haji mah tiap tahun tapi baca Quran masih belepotan. Belajar makanya ya, belajar. Tidak ada kata terlambat gitu ya. Ini ayat 22-nya, boleh pelan, boleh tinggi. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Jadi untuk lagu teksnya harus dihafal gitu. Paling tidak lancar membacanya. Ya enggak apa-apa lah ya. Saya kan belum belum lancar ya. Dia belajar terus kan, makanya diulang-ulang terus. Tadi dikupas tajwidnya, arti terjemah perkataannya. Ibu dan Bapak bisa belajar kok mudah. Ya, miliki eh, miliki e, ininya inayahnya ya ke toko buku mau di proyek Senen kayak mau beli di toko-toko buku Islam banyak lah ya Insya Allah silahkan miliki e, inayahnya kalau kalau ada satu set sekalian belinya ya seberapa jauh lah nggak seberapa mahal bila dibandingkan dengan manfaat yang kita dapat makna kata demi kata kita bisa tahu untuk paham makna isi maksudnya bisa tafsir Ibnu Kasir, tafsir Jalalain, tafsir as tafsir Al-Marogi atau Al-Misbah apa aja lah atau tafsir Buya Hamka itu juga bagus Masya Allah ya ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881 0812 828 7881 Terima kasih untuk semuanya Bila taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta hari ulang tahun siapakah hari ini? yakni hari Selasa, hari ke-19 di bulan Februari tahun 2008. Selamat pagi para pendengar. Selamat mengikuti acara ulang tahun pagi hari ini.